Sebab sungguh masuk ke dalam surga itu sulit, berat. Sementara untuk selamat dari neraka pun sangatlah susah. Huffatil jannah bil makarih وحفت النار بالشهوات surga telah dikelilingi oleh perkara-perkara yang kita tidak suka. sehingga untuk masuk harus melewati kondisi-kondisi yang kita benci sementara neraka diselimuti oleh perkara-perkara yang sejalan dengan syahwat, keinginan dan kesenangan kita. Bisakah kita lepaskan diri dari ikatan-ikatan syahwat itu? Berat untuk selamat dari neraka sementara sangat sulit untuk masuk ke dalam surga. Tetapi kalau kemudahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun juga, meski pasti akan mudah. Majelis ilmu adalah sebab besar datangnya kemudahan itu. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun kata Nabi yang keluar menempuh sebuah jalan dengan maksud menuntut ilmu maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya dengan ilmu itu jalan menuju surga. Allah yang memberi kemudahan. Kita sendiri tidak akan mungkin mempermudahnya. Karena itu bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kebahagiaan dan kenikmatan kepada kita berada dalam majlis ilmu majlis yang dengannya hamba semakin takut terhadap Rabbnya sebab itulah hakikat ilmu innama yakhshallaha min ibadihi kan ada yang takut dari hamba-hamba Allah hanyalah al-ulama orang-orang yang diberi ilmu Al-Ikhwah Rahimahumullah al ikhwah Rahimahumullah <clears throat> Hidup di muka bumi adalah hidup penuh cobaan Hidup dalam perjalanan menuju akhirat adalah kehidupan yang harus melewati banyak rintangan. Karena itulah kesabaran dalam hidup di muka bumi adalah perkara yang wajib kita miliki. Bahkan janji Nabi kepada umatnya untuk berjumpa di telaga beliau dengan satu nasihat. Isbiru hatta talqawni alal hawd Sabar kalian wahai umat, Sabar kalian sampai kalian menjumpaiku di telagaku. Bahkan salam untuk penghuni surga adalah dengan salam kesabaran. Mereka disambut dengan salam Salamun alaikum bima sabartum. Fani'ama uqbad dar. Keselamatan kepada kalian dengan sebab kesabaran kalian. Maka sungguh surga ini adalah sebaik-baik tempat kembali. Karena wajib dan sangat pentingnya hebat dan sangat bernilainya kesabaran ini, maka kita perlu memahaminya. Paham terhadap sesuatu, inilah yang mengantar hamba untuk mampu bersabar. Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala dalam Al-Qawaidul Hisan kitab yang mengungkap kaidah-kaidah yang mendasar yang merupakan kandungan ilmu dari Al-Quran. Beliau mengungkap banyak kaidah, di antaranya kaidah bahwa as-sabru akbaru aun ala jami'il umur. Bahwa kesabaran adalah sehebat-hebat perkara yang akan membantu menghadapi mewujudkan segala urusan wal ihatatu bisyai huwa yu'inu 'ala sabar kata beliau sementara ihatah melingkup perkara itu mengilmui perkara itu inilah yang akan membantu seseorang untuk bersabar karena itulah kekuatan kesabaran seseorang sangat ditentukan oleh ilmu dia terhadap kesabaran itu sendiri dan terhadap al-masbur alaih apa perkara yang dia harus bersabar di atasnya di hadapan kita terdapat eh, kitab yang berjudul Qaidatun fis Sabr Qaidah dalam bersabar karangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala Kitab ini secara global menjelaskan tentang dua hal utama. Kesabaran dan kesyukuran. Hanya syukur hanya diungkap secara global dan sabarlah yang diurai secara mendalam. Berhubung sabar ada beberapa jenis. Dalam kitab ini beliau mengurai secara rinci hanya satu jenis sabar. Sabar yang kata beliau tidak ada yang bisa menegakkannya kecuali para nabi dan para siddiq saja. Sabar yang paling berat apa dan bagaimana kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allahumma afu waghfir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afu waghfir. Ya Allah maafkanlah dan ampunilah. قال الشيخ الإمام العامل الشيخ الإسلام مفتي الأنام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية فصل بركة شيخ الإسلام الإمام العامل yang mengamalkan ilmunya mufti berbagai kelompok Fakir bin Abu Abbas Ahmad Ibnu Taimiyah Fasal Kata beliau Fasal Sebuah fasal جعل الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan untuk hamba-hambanya yang beriman dalam setiap jenjang kehidupannya menjadi perkara yang terbaik bagi dia. fahum daiman fi ni'matin min rabbihim asabahum ma yuhibbun aw ma yakrahun jadi orang beriman seterusnya pasti berada dalam nikmat demi nikmat dari Rabbnya apakah mereka berada dalam perkara yang mereka sukai atau perkara yang mereka tidak sukai dalam kondisi apapun pasti berada di atas nikmat Ini telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman. وجعل أقضيته أقضيته أقداره التي يقضيه يقضيها لهم ويقدرها عليهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه وطرقا يصلون منها إليه كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم alladzina idza du'iya al qiyamah kullu unasin biimamihim du'u bihi salawatullahi wa salamuhu alaihi Kata beliau selanjutnya dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan qada-qadanya takdir-takdirnya yang dengannya Allah tetapkan dan takdirkan untuk hamba-hambanya yang beriman sebagai ladang perdagangan eh, yang dengannya mereka akan mendapatkan keuntungan. Allah telah menjadikannya sebagai jalan-jalan yang dengannya mereka bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah sabit dalam hadis yang sahih datang dari imamnya orang-orang yang beriman ikutan mereka hamba Allah yang ketika setiap manusia dipanggil di hari kiamat dipanggil disesuaikan dengan imam mereka siapa nabi yang mereka ikuti maka orang-orang beriman akan dipanggil dengan manusia yang termulia itu Muhammad alaihi salatu wassalam beliau telah bersabda عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله عجب لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن wa annaha khairul lah idza sabara ala makruhiha wa syakara li mahbubiha sabda Nabi ini hadis sudah terkenal eh dan lafaz yang beliau sebutkan di sini ya agak bukan lafaz yang umum ya yang terdengar betul-betul menakjubkan urusan orang beriman. Sungguh seluruh urusannya baginya sungguh <clears throat> seluruh urusan orang beriman ajab sesuatu yang menakjubkan. Yang ma'ruf dalam lafaz inna amrahu kullahu khair. Pakai khair. Sungguh seluruh urusan orang beriman baginya adalah khair kebaikan. Iya. Kalau dari sisi makna benar. Sebab dari awal sudah disebutkan ajaban, menakjubkan. Iya. Kebaikan itulah sesuatu yang menakjubkan. Sebab semua keadaannya betul-betul merupakan kebaikan. Kenapa? Tidaklah Allah menetapkan ketetapan apapun untuk orang yang beriman kecuali pasti kebaikan baginya jika diurai. Jika Sarra sesuatu yang membahagiakan menimpa. Asabat dari kata musibah. Musibah berupa sarra sesuatu yang membahagiakan. Berhasil panen. Iya, sukses perdagangan. Laku kaplingan. Iya. Sarra membahagiakan. Maka bagi orang yang beriman syakar, dia bersyukur. Dengan syukur ini jadi yang terbaik bagi dia. Dan jika asabathu, musibah kedua menimpa berupa darra, hal-hal yang tidak enak. Iya, tidak menyenangkan. Iya, gagal panen. Kecil pemasukan bahkan minus bagi orang yang beriman sabar mereka menyikapinya dengan sabar fakana khairallah sehingga hal ini menjadi kebaikan bagi dia kata beliau hadis ini melingkup seluruh qada Allah melingkup seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman bahwa seluruhnya kebaikan bagi hamba ketika dia bersabar terhadap yang dibenci dan bersyukur terhadap apa yang dia sukai. Bahkan kata beliau, ada dakhilun fi musammal iman kama qala ba'du salaf. Al-imanu nisfan, nisfu sabar, wa nisfu syukur. Bahkan dua perkara ini masuk dalam penamaan iman sebagaimana warid dalam ucapan sebahagian as-salaf yang beliau maksudkan di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an <clears throat> Baik. Jadi yang kuat dari beliau. Adapun yang marfu kepada Nabi hadisnya lemah. Al-imanu nisfan. Kata beliau iman nisfan. Dua bahagia. Nis sebahagiannya adalah sabar, kesabaran. Wanis bahagian yang kedua adalah syukur. Ini luar biasa dua perkara ini. Dengan dua ini semua keadaan baik. Dengan kedua ini kita masuk dalam kehidupan yang paling menakjubkan yang ada di muka bumi. Dengan dua ini, kita berpindah dari bahagian iman kepada bahagian iman yang lainnya. Terhadap ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini, beliau kuatkan dengan sab dengan firman Allah Subhanahu wa taala di qouli ta'ala, "Inna fi dzalika laayat likulli sabarin syakur." Sungguh dalam perkara itu la ayat betul-betul menjadi ayat-ayat alamat-alamat besar likulli sabarin syakur bagi orang-orang yang penyabar lagi bersyukur dua disebutkan secara bergantian dua kekuatan dua kondisi dua sifat yang dengannya hamba mampu melihat apapun yang terlihat sebagai ayat bagi dia sebagai pengingat bagi dia sebagai kekuatan iman bagi dia sehingga menguatkan eh apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tadi bahwa iman ada dua. Tidak akan bisa lepas dari dua ini. Dan inilah kenyataan. Hidup kita kalau tidak berada dalam sesuatu yang membahagiakan, pasti sesuatu yang menyusahkan. Kalau tidak lagi senang, ya lagi susah. Kalau tidak lagi bahagia, lagi sedih. Sementara orang beriman dalam kondisi apapun juga harus menjadi yang terbaik, yang termulia, yang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hanya dengan dua ini kita meraih perkara-perkara itu. Kesabaran dan kesyukuran. Kata beliau, "Wa idza atabara al-'abdu ad kullahu ra'ahu yarji'u bi jumlatihi ila as-sabri wasy-syukr." Dan jika hamba betul-betul memperhatikan agama ini seluruhnya, maka pasti dia akan melihat agama ini kembali secara global menyeluruh kepada kesabaran dan kepada kesyukuran. Dan dua jenjang inilah yang para ulama berselisih mana yang lebih baik. Orang miskin yang sabar atau orang kaya yang bersyukur? Mana yang lebih baik? Orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Ayah ikhwah. Coba untuk pikirkan mana yang lebih baik? Hmm? Jawabannya adalah yang paling bertakwa di antara keduanya. Inna akramakum indallah atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sebab kalau antum urai hanya dari sisi kesabaran dan kesyukurannya sulit. Eh, Sulit. Antum datangkan ayat tentang sabar, didatangkan ayat tentang syukur. Datangkan ayat hadis tentang sabar, didatangkan hadis tentang syukur. Datangkan keutamaan sabar seolah-olah tidak ada yang mendandinginya. Ada keutamaan syukur. Iya, yang seperti itu pula seolah-olah tidak ada yang mendandinginya. Ya kesimpulannya siapa yang paling bertakwa? Baik. Kitab ini berisi 20 kaidah khusus membahas kaidah ilmu yang sangat mendasar untuk bisa bersabar dalam satu jenis sabar, sabar yang paling sulit. Untuk memudahkan saya menyelesaikannya, saya langsung terjemah. Iya. Baik. Setelah mengulai memberi pendahuluan akan dua hal ini, syukur dan sabar, Beliau pun berkata, mengurai lebih rinci lagi bahwa betul-betul agama ini seluruhnya kembali kepada sabar dan syukur. Beliau urai sabar. Kemudian nanti di akhir kitab beliau sebutkan syukur dengan kalimat singkat saja. Dua baris. Syukur setelah itu selesai kitabnya. Sabar yang diurai. Kata beliau, sabar terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sabrun ala ta'ah. Sabar di atas ketaatan untuk terus menerus mewujudkannya. Karena sungguh hamba hampir tidak bisa melakukan perintah kecuali dengan kesabaran yang berketurusan dengan merahkan segenap kemampuan untuk melawan musuh yang batin dan yang bohir Benar? Kita bisa melawan perintah? Iya seenaknya, tidak mungkin. Ada musuh di dalam dan di luar yang pasti menghalangi. Untuk menghadapi musuh, kita perlu senjata. Kita perlu kekuatan. Kekuatan sabar. Karena itu, sesuai dengan kesabaran hamba. Wujud perintahnya dan pelaksanaan mustahabnya akan terlaksana. Semakin hebat sabarnya, perintah semakin hebat. Sampai yang wajib, yang sunnah-sunnah pun terlaksana. terlaksana. Tapi kalau kurang sabarnya, kurang pelaksanaannya. Di sini beliau memberi ilmu besar bahwa melaksanakan perintah itu pasti menghadapi musuh yang zahir dan yang batin musuh yang ya yang nampak yang terlihat bisa berupa orang bisa berupa kondisi ya yang menghalangi kita untuk melakukan ketaatan kalau yang batin nafs ada nafs nafsul ammarah bisu jiwa yang mengajak kepada kejahatan ada tabiat jelek ada syaitan inna syaitan yajri fi bani adam majrad dam sungguh syaitan mengalir pada diri anak cucu Adam seperti mengalirnya darah ini batin alladhi yuwaswisu fi sudurin nas perlu kesabaran untuk menghadapi eh cobaan-cobaan itu godaan-godaan itu dengan kekuatan sabarlah seorang hamba bisa melakukan perintah dan terus melakukan perintah. Kadang kita sudah bisa, tapi baru sekali. Kedua kalinya terhalangi lagi. Hadapi lagi. Ketiga kalinya terhalangi lagi, hadapi lagi. Terus menerus. Iya. Eh. Sehingga kita memerlukan kesabaran dalam melakukan perintah setiap saat. Dan perintah kata Syekh, Eh. Ada yang wajib, dan ada yang mustahab. Jenis yang kedua, sabar terhadap larangan Allah sehingga hamba tidak melakukannya dan menjauhinya. Ini memerlukan kesabaran. Karena jiwa kata beliau dan pendukung-pendukungnya ditambah lagi tasyin perindah-indahan dari syaitan, ditambah lagi teman-teman jelek, itu semuanya bersepakat bahu membahu untuk mengajak kepada maksiat dan memberanikan kita untuk terjatuh ke dalam dosa. Kalau begitu perlu kesabar, kesabaran yang menjadi kekuatan kita. Karenanya disesuaikan dengan kekuatan sabar hambalah dia bisa meninggalkan maksiat itu. Sebagian as-salaf berkata, <clears throat> "A'malul bir yaf'aluhal barr wal fajir wa la yaqdiru ala tarkil ma'asi illa siddiq." Amalan-amalan baik bisa dilakukan oleh orang yang baik dan yang jahat. Walaupun tetap ada perbedaannya. Ya. Orang yang baik bersedekah, ada juga orang jahat bersedekah. Tetapi tidak ada yang mampu meninggalkan maksiat kecuali siddiq, orang yang jujur. Ini yang memberi poin sabar yang kedua ini. Memberi poin sabar yang kedua ini. Menjadi sabar yang sangat berat. Sabar yang ketiga. Sabar terhadap apa yang menimpa hamba. Sabar terhadap apa yang menimpa hamba berupa musibah demi musibah. Dan ini terbagi dua. sabar terhadap musibah. Jadi sabar pertama, sabar melakukan ketaah. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan. Tiga, sabar terhadap musih, musibah. Kira-kira yang Syekh akan bahas lebih jauh mana? Yang jelas Syekh bilang nanti sabar paling berat. Ayo yang mana? Ayo, ada pendapat? Ah, Ahmirat. Hah? Yang ketiga, sabar terhadap musibah. Sabar terhadap musibah. Kenapa bisa? Sabar terhadap musibah orang kafir bangkrut dalam perdagangannya, bangkit lagi. Sabar dia, <laughs> Sabar terhadap musibah. Dia bangun pabrik, pabriknya terbakar. Eh, setelah itu dia bangun lagi dua pabrik sekaligus. Orang kafir bisa seperti itu? Bukan lagi bisa, sering terlihat. Berarti sabar? Oh, bukan lagi sabar. Dia lawan musibah. Kenapa bisa itu? Pendapat lain? Hah? Ayo. Pendapat. Pertama, dalam melakukan perintah. Yang lain. Yang kedua, meninggalkan larangan. Sebenarnya dari sisi beratnya, ini setiap jenis sabar dalam kondisi tertentu bisa menempati yang terberat dalam kondisi tertentu. Dalam tinjauan orang per orang bisa menempati bagi orang itu itu yang terberat sehingga pahalanya yang akan lebih besar. Sebab inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sungguh besarnya pahala disesuaikan dengan besarnya cobaan yang menimpa. Baik, hanya yang Syekh akan bahas adalah sabar jenis ketiga. Dan kita akan bisa jawab syubhat yang disebutkan tadi kalau kita tahu ternyata Syekh membagi sabar yang kedua, ketiga ini menjadi dua. Ini menjadi dua. Yang pertama, jadi sabar terhadap musibah takdir Allah yang menimpa. Kalau Allah sudah takdirkan menimpa musibah kepada kita pasti terjadi. Pasti, tidak boleh tidak. Harus sabar terhadapnya. Ini terbagi dua. Satu, jenis lahtiyara lil khalqi jenis tak ada pilihan bagi makhluk di dalamnya. Seperti sakit, ayo kita sengaja mau sakit, iya, atau ada orang sengaja gempa misalnya, iya, angin kencang, banjir, ini musibah. Sabar terhadapnya. Sabar yang kedua, sabar yang sengaja diarahkan makhluk kepada kita direncanakan, dirancang, disusun, dimusyawarahkan, dibuatkan makar dan seterusnya. Disebarkan fitnah atau diupayakan pembunuhan, pemukulan dan semacamnya menimpa kita. Disengaja memang. Ini sabar jenis kedua. Hanya sebelum Syekh sebutkan, beliau jelaskan dulu sabar jenis pertama. Sabar jenis pertama ini kata beliau mudah bagi hamba untuk bersabar di dalamnya. Sebab hamba mampu memahami bahwa ini adalah takdir Allah. Tidak ada campur tangan manusia di sini. Sehingga manusia pasti akan bersabar di sini. Imma tiraran wa imma ikhtiaran. Dia akan sabar secara darurat sebab mau dia apa lagi? Dia pulang ke kampungnya, rumahnya sudah roboh. Sengnya sudah berhamburan oleh angin. Mau dia apa lagi? Ini sabar ittiraran. Sabar terpaksa. Mau tidak mau harus sabar. Atau ikhtiaran. Memang dia memilih untuk sabar. Berihtisab. Mengharap pahala di balik musibah yang menimpa. Jadi ini mudah. Caranya syuhud terhadap takdir. Saksikan saja takdir. Allah sudah takdirkan, pasti terjadi. Tidak boleh tidak. Siapapun menghalanginya, tidak akan mungkin bisa menghalanginya lahir kesabaran terhadap jenis pertama ini. Tetapi jika Allah membuka hati hamba untuk berpikir terhadap musibah yang menimpa dia berupa faidah demi faidahnya, manfaat demi manfaatnya. Apa hikmah di balik musibah? nikmat demi nikmat yang dia dapatkan di balik musibah. Ada kelembutan-kelembutan Allah di balik musibah. Maka di sini sabarnya akan berpindah menuju kepada jenjang yang lebih hebat, syukur terhadap musibah. Syukur kapan lahir? Kalau orang merasakan nikmat. Jadi dari musibah dia mampu bersabar ketika dia gunakan pikirannya, hatinya melihat nikmat demi nikmat, melihat hikmah demi hikmah dan dia mampu melihatnya, mampu merasakannya, lahirlah nikmat. Lahirnya nikmat ini melahirkan kesyukuran. Dari sinilah para ulama mengatakan ketika menghadapi musibah jenjangnya ada empat. Yang pertama wajib yaitu bersabar. Di bawahnya haram yaitu tasakhut murkah, tidak senang, keluh kesah, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas sabar, ridha terhadap musibah. Ini hukumnya berselisih. Kalau sabar wajib. Kalau ridha terhadap musibah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza ahabba Allahu qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa sakhita falahu sakht." Jika Allah telah mencintai sebuah kaum, jika Allah telah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan menimpakan bala kepadanya. Sehingga siapa yang ridho, baginya ridho Allah. Siapa yang marah, maka baginya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenjang ridho. Di atas jenjang ridho adalah jenjang syukur. Jenjang hamba mampu merasakan nikmat di balik musibah. Taib. Jadi lahir kesyukuran dan keridaan. Sehingga dalam kondisi ini, musibah berubah menjadi nikmat bagi hamba. Dalam kondisi ini, hamba, hati dan lisannya akan terus menyatakan, Rabbi, a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ucapan ini akan menjadi ucapan yang sering hamba lakukan. Kalau sudah sampai ke dalam jenjang ini. <clears throat> Dan ini kata beliau, menguat dan melemah disesuaikan dengan kekuatan cinta hamba kepada Allah dan lemahnya. Kekuatan cinta hamba kepada Allah dan lemahnya. Bahkan hal ini bisa dirasakan oleh setiap dari kita. Seorang penyair pernah berkata, mengungkap ungkapan kepada kekasihnya di saat dia sudah dapat kecaman sesuatu yang menyakitkan dari kekasihnya. Iya. Bersamaan dengan itu dia katakan, La insa'ani an niltini musaah, faqad sarrani anni khatartu bibaliki. Jika saya merasakan sakit sebab saya mendapatkan kejelekan darimu, maka sungguh saya berbahagia sebab saya terlintas dalam benakmu. Itu artinya kamu sudah pikir-pikir saya. Perhatikan saya. Itu yang membuat saya bahagia. Coba lihat, disakiti oleh kekasihnya, tapi justru dia bahagia. Dia mampu melihat sisi mana yang bisa membahagiakan. Kalau manusia bisa seperti ini, kenapa kita tidak bisa kepada Allah Subhanahu wa taala yang setiap sisi kita bisa melihat kebaikan dan rahmatnya. Alihwa, ikhwah rahimakumullah. Baik, kita tidak perpanjang itu. Seandainya daurah hanya tiga hari, setiap poin akan dibahas panjang. Jenis yang ketiga. Jenis yang ke kedua. Dari apa? Dari pembahagian keti ketiga. Ya, jenis kedua dari pembagian ketiga. Yaitu sabar terhadap musibah yang menimpa yang terjadi karena perbuatan orang-orang kepada kita, apakah yang berhubungan dengan harta, kehormatan kita, jiwa kita, jenis ini kata beliau sangat sulit bersabar terhadapnya. Yas'abu sabru alaihi jiddan. Kata beliau, bersabar di atasnya sangat-sangat sulit. Kenapa? Sebab yang namanya jiwa dalam kondisi ini jiwa merasakan ini ada yang kurang ajar ini. Ada lawan yang harus dia hadapi. Ketika dia memukul, jiwa merespon orang yang memukul. Iya, jiwa merespon orang yang menyakiti. Sementara jiwa itu, setiap jiwa tidak mau dikalahkan. Sehingga lahir apa? Upaya membalas. Beda dengan takdir, datang angin kencang. Siapa yang dia mau lawan? Ya tinggal ah, mau di apa lagi. Ini itiror, sabar atau berihtisab. Tapi kalau yang ini, tunggu, tunggu pembalasanku. Yang seperti ini ikhwas sangat-sangat berat. Kata beliau, tak ada yang bersabar terhadap jenis ini kecuali para nabi dan para siddiq adalah nabi kita. Alaihi salatu wassalam. Langsung beliau contohkan panutan kita yang tiada tandingannya. ketika beliau disakiti. Nanti kita akan sebutkan hadisnya. Beliau justru mengatakan, semoga Allah merahmati Musa. Sungguh beliau telah disakiti lebih banyak dari hal ini. Ini dalam kondisi Nabi dituduh dengan tuduhan yang paling keji. Bentar. Tapi justru Nabi eh, menyebut semoga Allah merahmati Musa telah diganggu dengan gangguan yang lebih hebat dari ini. Dan Nabi telah mengkhabarkan, Nabi telah mengkhabarkan tentang Nabi dari Nabi-Nabi Allah. Dan diriwayatkan bahwa perkara ini juga terjadi pada Nabi. Jadi Nabi menghikayatkan ada Nabi yang diperlakukan kaumnya seperti ini. Dan ada yang meriwayatkan Nabilah yang justru juga berada dalam kondisi ini. Yaitu apa? seorang nabi dilempar, dipukul oleh kaumnya sampai bercucuran darah. Dalam keadaan mengusap darah di mukanya, nabi ini hanya mengatakan, "Allahumma ghafir li fa innahum la ya'lamun." alamun. ya Allah, maafkan kaumku. Sungguh mereka belumlah mengetahui. Kata Syekh, dalam ucapan Nabi yang mulia ini terkumpul tiga hal satu maaf. Bisa kita keluar ucapan ini. Berarti apa? Dia sudah maafkan. Ya tidak? Dia sudah maafkan. Yang kedua, jenjang istighfar. Justru dia mintakan ampunan. Saat ada orang maafkan, dia maaf. Tapi mau mintakan ampunan dia, oh belum. Kalau maaf ya saya sudah maafkan. Iya. Tapi coba mintakan ampunan masih berat. Kalau ini dia maafkan, dia mintakan ampunan. Janjian yang ketiga kata beliau, i'tidar. Justru Nabi yang mulia ini yang mencarikan uzur. Biasanya orang yang bersalah cari-cari uzur untuk dirinya. Ini justru yang disakiti yang mencarikan uzur. Mereka belum tahu Ini luar biasa. Syekh menyebutkan tiga. Sebenarnya bukan hanya tiga. Banyak ya. Yang paling nampak apa? Satu, sabar. Ya, Syekh tidak sebut. Dipukul, disakiti, sabar. Bahkan bukan hanya sekedar bersabar. Sabar itu artinya dia tidak balas. Dia sabar. Bahkan dia maafkan. Ini jenjang as-sakinah, jenjang ketenangan yang sangat luar biasa. Hal ini menunjukkan kesempurnaan akal Nabi yang mulia ini. Saya biasanya orang di sini kehilangan akal sudah. Iya. Jangankan kita yang dipukul. Mendengar saja teman kita dipukul seperti itu, kita yang kehilangan akal. Tapi Nabi yang mulia ini tidak. Tetap dalam ketenangan yang sangat luar biasa. Kesempurnaan akal yang sangat luar biasa. Iya. Kemudian lihat. Justru dia mintakan ampunan. Istighfar. Istighfar ini doa. Jadi justru dia doakan kebaikan, doa kebaikan yang paling khusus lagi sehubungan dengan peristiwa. Beda ya? Ada orang saya doakan umum saja, semoga Allah merahmati kamu. Tapi mau langsung mendoakan ampunannya terhadap kesalahannya dia terhadap saya, wah itu masih berat itu. Tapi ini justru yang itu yang Nabi doakan. Langsung mintakan ampunan sesuai dengan kesalahannya. Ini lebih dahsyat lagi. Lebih hebat lagi, Nabi yang mulia ini dalam meminta ampunan untuk kaumnya memakai ismul a'zam, nama yang paling dahsyat. Siapa yang memintanya pasti diampuni oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Ini yang terpakai. Ini kesempurnaan kondisi akal as-sakina, tawadu, kesabaran yang sangat luar biasa. Allahumma. Jangan tanyakan bagaimana khusyuknya Nabi yang mulia ini di sini berdoa. Kemudian lihat ucapannya, Allahumma ghafir liqaumi. Ya Allah ampuni untuk kaumku. Kita banyak-banyak kalau mau berdoa untuk diri kita Kalaupun orang lain kita doakan, pasti diri kita kita ikutkan juga. Tapi di sini justru Nabi yang mulia ini khususkan untuk kaumnya. Lebih indah lagi, Nabi yang mulia ini mengatakan, "Liqaumi." Untuk kaumku. Perhatikan kalimatku. Tidak terucap ini kecuali dari orang yang penuh kasih sayang. Penuh rahmat dia tetap mengakuinya sebagai kaumnya. Dia tetap sandarkan kepada dirinya. Dia tidak katakan, Ya Allah ampuni kaum itu. Tapi ampuni kaumku. Fa'innahum la ya'alamun. Sungguh mereka tidak mengetahuinya. Al-Ikhwah Ini sabar yang ketiga. Berat Sabar ini kata beliau akhirnya adalah pertolongan. Al-izz semakin dimuliakan, asrur kebahagiaan, al-aman semakin aman, al-quwwah fi semakin kuat dia dalam pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadatu mahabbatillah Allah pasti semakin cinta kepada dia. wah mahabbatin nasilah dan manusia pun akan semakin cinta kepadanya. Wa ziyadatul ilm. Ilmu pasti semakin bertambah di sini. Siapa yang mampu bersabar di sini pasti melahirkan bertambahnya ilmu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." dan kami pun mengangkat mereka menjadi imam-imam, panutan-panutan yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Kapan? Tak kala mereka bersabar dan mereka sangat yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi, dengan sabar dan yakin, imamah, kepemimpinan, kemuliaan tertinggi dalam beragama akan diperoleh. Sehingga ketika sabar terhadap sabar jenis ini Ketika digandingkan sudah dengan kekuatan yakin, kekuatan iman, kekuatan ilmu, hamba akan naik derajat ke dalam derajat-derajat kebahagiaan yang mana semua ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadli azim dan Allah lah sang pemilik kemuliaan yang sangat besar. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idfa' billati hi ahsan." Balaslah dengan cara yang paling indah. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawa Maka orang yang antara kamu dengan dia terdapat permusuhan Ka'annahu waliyun hamim Berubah menjadi Berubah menjadi Teman yang betul-betul hebat dalam memberi perlindungan musuh langsung jadi seperti ini. Kenapa? Sebab idfa billati hiya ahsan. Dibalas dengan cara yang terbaik. Wa ma yulaqaha tidak diberi perkara ini. Amalan-amalan soleh berupa maaf dan membiarkan ini tidak akan bisa diberi illal ladina sabaru kecuali hanya orang-orang yang bersabar wa ma yulaqaha dan tidak ada yang diberi perkara ini illa dhu haddin kecuali hanyalah pemilik bahagian terbesar yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah uraian tentang sabar dan yang terakhir beliau sudah diurai lebih panjang. Iya. Kata beliau wa yu'inul 'abd ala hada sabri iddatu asya. Ada beberapa hal yang membantu hamba untuk bersabar di atas jenis ini. Sabar yang mana? Sabar menghadapi orang yang memfitnah, orang yang mendustakan, orang yang menyakiti, orang yang mengganggu, orang yang ingin memukul, orang yang ingin membunuh dan seterusnya. Iya. Sabar. Ada 20 kaidah untuk bersabar dalam perkara ini. Baik. Satu. Hamba mampu menyaksikan syuhud. Perhatikan syuhud. Ini jenjang syuhud. Jenjang syuhud itu jenjang ilmu, jenjang pengetahuan yang di dalamnya keyakinan betul-betul sudah mampu menjadi mata dan pandangan kita. Ini yang beliau persyaratkan di sini. Mau bersabar dengan kesabaran yang hebat ini, mereka kemuliaan yang sangat mulia ini, iya, maka harus syuhud. Saya tegaskan kata syuhud ini sebab ini berulang. Harus syuhud, harus betul-betul meyakini dengan keyakinan yang tidak terbantah, yang tak ada keraguan di dalamnya bahwa Allah adalah pencipta perbuatan hamba. Allah yang mencipta gerakan hamba dan diamnya hamba. Allah yang mencipta keinginan hamba. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang belum dikehendakinya tidak akan mungkin terjadi. Tidak ada satupun yang bergerak di alam atas maupun di alam bawah. Kecuali pasti dengan izin Allah. Kehendak Allah. Hamba adalah alat. Hamba eh, harus mewujudkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala harus betul-betul yakin hal ini. Kalau kita yakin ini, sekarang perhatikan bagaimana menggunakannya untuk bersabar. Yakini dulu ini. Ini keyakinan apa ini? Keyakinan terhadap tak takdir ini. Iya. Ini keyakinan terhadap takdir. Sekarang bagaimana menggunakannya untuk bersabar? Kata Syekh, maka pandanglah siapa yang telah menetapkan seseorang menyakiti engkau dan jangan kamu memandang perbuatan mereka kepadamu. Pasti kamu akan beristirahat dari sedih, gundah gulana, khawatir, gelisah, lenyap semua itu. Sebab memang cara berpikir kita tidak disuruh untuk melihat kebalimannya orang. Jangan lihat, oh dia bilang begini sama saya, oh dia sudah pernah puluh saya. Jangan itu yang dilihat. Lihat siapa yang mentakdirkan si anu berbuat jahat kepada kamu. Siapa? Allah. Kamu melawan Allah. Kalau Allah sudah takdirkan terjadi, pasti terjadi. Pasti terjadi. Ini akan membuat seseorang tenang. Sabar. Karena itu kalau dapat musibah, apa ucapan-ucapan dapat musibah? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah Masya Allah Qaddar Allah wa masya fa'al Iya Dikembalikan Kalau kita memberi takziah kepada orang yang mendapatkan musibah Kita katakan Inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ata Iya Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma Isbir Wahtasib Diingatkan Semuanya milik Allah Ditakdirkan oleh Allah dan seterusnya kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat ini. Ayat yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tusibaka hasanatun tasu'hum, wa in tusibaka musibatu yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallawhum farihun." Ini lihat bagaimana orang munafikin menyakiti orang-orang beriman. Jika ada kebaikan menimpa kamu, mereka sakit. Kalau ada kebaikan menimpa kamu, mereka dikatakan sakit. rasa terbebani, tetapi jika musibah menimpa kamu, mereka akan bilang, kami sudah mengambil urusan kami sebelumnya. Mereka berpaling dalam keadaan bahagia. Mereka berpaling dalam keadaan bahagia. Di ayat selanjutnya Allah perintah orang beriman. Qul bilang, la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ucapkan ya Muhammad, tidak ada satu pun musibah yang menimpa kami kecuali kecuali Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Berarti apa? Dalam kondisi disakiti, dikhianati oleh orang-orang munafikin seperti ini, justru disuruh mengucapkan kalimat untuk kembali kepada takdir. Ini sama dengan metode menghadapi jenis perta pertama. Iya. Musibah tanpa hadapi. Itu kekuatan. Ini cara pertama. Dan ini juga cara untuk memberi ketenangan. Ini cara yang akan memberi ketenangan. Ada orang, apalagi orang-orang baru belajar ya. Orang baru belajar, baru sadar minum. Ya, baru sadar dari sebuah kesesatan. Masuk dakwah. Ya, terus diantara da'i berselisih. Wah. Saya mau mengaji di situ dilarang. Sebab itu hizbi. Saya mengaji di sana juga dilarang. Wah. Eh, pamahi. Hanya dia bilang kita bubarkan saja. Lebih bagus tidak pergi pengajian. Pusing dia. Kita tidak akan pusing kalau tahu. Kembalikan kepada takdir. Itu langkah awal perselisihan di tengah umat pasti terjadi. Sataftariqu ummati. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katira. Pasti terjadi. Takdir Allah, tidak ada yang bisa menolaknya. Biar semua ulama bersepakat mau tidak berselisih, pasti terjadi perselisihan. Tidak mungkin ada yang bisa selamat. Sekedar memahami ini, orang sudah akan bisa tenang itu. Memang kalau saya mau baik, saya harus hadapi yang ini. Sebab ini takdir, tidak boleh tidak. Saya harus hadapi. Ini cara pertama memahami. Ini baru skala kecil. Kalau skala lebih besar, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Gimana menghadapinya? Harus belajar. Kembalikan kepada tak takdir. Syuhud. Yakin. Semuanya Allah yang tentukan. Iya. Gerakan kita, diamnya kita, keinginannya kita. Baik atau buruk. Iya, memberi kebaikan kepada saudaranya atau memberi kejahatan kepada saudaranya, itu semuanya Allah yang takdirkan. Kalau Allah sudah takdirkan, maka tidak mungkin tidak terjadi, tidak terjadi. Siaplah menghadapinya. Kata Syekh, perhatikan siapa yang takdirkan yang telah tetapkan si anu akan menyakitimu. Allah. Dan jangan kamu perhatikan perbuatannya si anu kepada kamu. Tenang, pasti tenang itu. Baik. Ilmu kedua. Ini lebih dahsyat lagi. Lebih memastikan lagi untuk ber, bersabar. Syuhud terhadap dosa. Ada orang yang menimpa kita, menyakiti kita, mengganggu kita, menzalimi kita, memfitnah kita dalam dakwah, dalam keluarga terhadap harta benda. Iya. Maka lihat diri. Lihat dosa kita. Harus yakin bahwa tidaklah Allah menimpakan menjadikan orang itu menguasai kita, menyakiti kita kecuali pasti dengan sebab dosa kita walaupun kita dalam kondisi yang benar. Pasti ada sebabnya dosa kita di situ. Dosa yang lalu mungkin, atau yang sekarang, atau dosa yang kita tidak tahu. Harus yakin ada dosa. Miliki ilmu ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibah." Tak ada satupun musibah yang menimpa kalian Perhatikan, wa ma asabakum min musibatin, musibatin nakira, berada dalam susunan penafian, berarti umum, semua musibah. Apalagi diawali oleh kata min, min musibah. Sehingga musibah apapun yang menimpa kalian, fabima kasabat aidikum, pasti dengan sebab perbuatan tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katir dan Allah memaafkan banyak. Jadi kata beliau, ketika tertimpa musibah hal yang menyakitkan kemudian hamba justru syuhud bahwa semua yang menimpa dia berupa perkara yang tidak baik, yang tidak enak, yang menyakitkan sebabnya adalah dosa dia. Di sanalah hamba justru akan sibuk bertobat dan beristighfar dari dosanya dosa yang dengannya Allah takdirkan orang sampai menyakiti kita, mencelah kita. Dan yang ini, wah, betul-betul ini. Jadi serangan justru kita gunakan sebagai kekuatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki diri. Metode apa ini? Ini cara menghadapi sesuatu yang terdahsyat ini. Eh. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat mahir dalam perkara ini. Banyaknya musuh beliau. Eh. Ini baru dua ya. Yang kedua belum selesai. 20. Terlihat betul sangat mendalam perkara ini. Kata beliau lebih jauh. Jika kamu melihat hamba disakiti oleh orang-orang sementara dia tidak mau kembalikan kepada dirinya, melihat cacatnya, beristighfar, ketahuilah musibah yang menimpa hamba itu adalah musibah yang sebenarnya. Itu musibah yang sebenarnya. Sebab sudah disakiti musibah. Terus dia tidak kembalikan lagi kepada dirinya. Semakin semakin berat adalah musibah. Sebab dia tidak mau melihat sebab-sebab datangnya musibah. Itu musibah yang sebenarnya. Tetapi jika dia bertobat, beristighfar dan mengatakan ini karena dosa saya, ini akan berubah menjadi nikmat. Kata beliau, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimatan min jawahiril kalam, kalimat yang merupakan mutiara-mutiara kalimat yang terhebat La yarjuwanna abdun illa rabbah. Wa la yakhafanna abdun illa dambah. Jangan seorang hamba pun mengharap. Kecuali hanya kepada Tuhannya. Jangan harapkan pujian manusia atas kia manusia. Dalam perkara ini. Harapkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekalipun hamba. Seorang hamba pun takut. Kecuali hanya terhadap dosanya. Jangan takut terhadap celaan orang ini dan itu. Tapi takut terhadap dosa arahkan ke sini. Dosa. Yang menjadi sebab manusia mencela, manusia menyakiti, walaupun kita dalam masalah itu benar, tetap harus lihat dosa. Dan diriwayatkan dari beliau dan selainnya, tidaklah turun bala kecuali disebabkan dengan dosa dan tidaklah diangkat bala kecuali dengan taubat. Jadi inti perkara yang kedua ini kembalikan kepada diri. Tidak usah diusut, dibahas lebih jauh lagi, begini, begini, begini. Sebelumnya dan yang pertama, kembalikan kepada diri. Astagfirullah. Sibukkan diri dengan bertaubat. Astagfirullah. Coba lihat ya, Kalau orang menyakiti kita, kita justru kembalikan kepada diri kita. Walaupun kita dalam posisi yang benar, ini akan melahirkan hamba yang betul-betul sampai ke dalam jenjang istighfar yang terhebat. Ingat, istighfar adalah penggandengan ibadah yang tidak boleh lepas dan hanya dengan ini penghambaan ya, kedudukan hamba akan sampai ke dalam derajat yang tiada tandingannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik walil mu'minina wal mu'minat. Maka ilmuilah Nabi Muhammad disuruh oleh Allah. Ilmu ya Muhammad. Yakini bahwa la ilaha illallah. Para Nabi sudah mengilmuinya. Disuruh lagi perdalam, perhebat, perdahsyat. La ilaha illallahmu. Kemudian menyusul wastaghfir mintalah ampunan. Artinya apa? Perintah bagaimanapun hebatnya perwujudan la ilaha illallah kita, maka tidak akan bisa melewati istiq, istighfar itu. Pasti harus beristighfar. Itu alamat benarnya. Kalau tidak sampai ke istighfar, berarti salah. Ada orang yang bahas la ilaha illallah, bahas tauhid, kitab tauhid, semua yang berhubungan dengan tauhid, tetapi tidak sampai masuk ke dalam istighfar, tidak pandai melihat dirinya, cacat dan dirinya, hanya cacat dan cacatnya orang saja mampu dilihat. Ketahuilah dan yakinilah. Pembahasan tauhidnya pasti salah. Pembahasan la ilaha illallahnya pasti salah. Kalau benar, maka maksudnya pasti salah. Kalau benar, maka pasti dia melakukan perbuatan dan tindakan yang menghalangi terwujudnya maksud dari semua ilmu dari la ilaha illallah wastaghfir lidambi. Istighfar. Dan di sini kita dipahamkan bagaimana istighfar itu. Sampai dalam perkara orang menyakiti kita, dalam perkara sekalipun kita benar, harus kita yakini apapun musibah yang menimpa, tidak boleh lepas. Tidak mungkin bisa lepas dari kesalahan kita. Astagfirullah. Astagfirullah. Sehingga Masya Allah, hamba mendapatkan ilmu yang sangat hebat lagi dalam istighfar. Masyarakat di padang mahsyar ketika dikumpul di padang mahsyar mendatangi Nabi Adam untuk apa? Minta kepada Allah. Nabi Adam mengatakan nafsi-nafsi menyebutkan kesalahannya. Kemudian beliau suruh, "Idhab ila Nuh awal rasulin awwali rasulin ba'athahu Allah ila al-ard pergi kepada Nuh rasul yang pertama yang diutus ke muka bumi Nabi Nuh pun mengatakan Iya, Nabi Nuh menyuruh kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menyuruh kepada Nabi Musa, Nabi Musa menyuruh kepada Nabi Isa. Setiap nabi ketika menyuruh alaihi wassalatu wassalam menyebutkan kemuliaan nabi dan rasul itu. Yang terakhir Nabi Isa suruh kemana? Idhab ila Muhammad abdin qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Nabi disebut dengan dua kemuliaan. Yang dengan kemuliaan, dua kemuliaan ini Nabi mengguri semua nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Isa alaihi salatu wasallam, "Berangkat kamu pergi kepada hamba." Satu, idhab ila abdin. Ini sifat pertama, penghambaan. Kemudian sifat kedua, hamba yang telah terampuni seluruh kesalahannya yang lalu dia akan datang kesempurnaan istighfar alihwa rahimahullah sisi yang ketiga sisi yang ketiga ini indah lebih hebat lagi syuhud lagi tapi syaratnya syuhud ya bukan sekedar oh iya tapi kalau kita betul-betul yakin mewujudkannya, itu langsung memberi ketenangan. Langsung memberi ketenangan. Langsung memberi ketenangan. Hamba syuhud akan indahnya pahala yang Allah janjikan bagi orang yang memaafkan dan bersabar. Ingat-ingat ini saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga sikap dalam menyikapi manusia yang mendolimi kita. Ada tiga sikap. Yang pertama, membalas semisalnya. Wajaza'u sayyi'atin, balasan kejelekan, sayyi'atu mitluha. Dibalas dengan semisalnya. Ini hukumnya boleh. Dipukul satu kali, dibalas pukulan satu kali, sama boleh. Yang kedua, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan terus melakukan perbaikan, maka pahalanya telah paten di sisi Allah. Ini kalimat fa ajruhu 'ala Allah tidak disebutkan jenis pahalanya. Tapi hanya disebutkan kepatenannya. Pastinya, pastinya sudah. Kenapa? Karena pahala ini pahala terdahsyat. Tidak bisa terukur. Ini kedahsyatan pahala. Bagi siapa? Yang memaafkan orang yang membalini dan terus islah memperbaiki. Sikap ketiga, innahu la yuhibbu zalimin. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang mendalim. Sikapnya orang yang mendalim. Dipukul satu kali, dia balas sepuluh kali. Hmm. Kemudian setelah itu dia bilang, ya dia yang duluan. Ya. Benar dia yang duluan, dia yang salah. Benar dia yang salah, tapi sekarang kamu dalam posisi lebih salah lagi. Sebab dibalas lebih Baik. Ini sisi yang ketiga. Jadi apa sisi yang ketiga? Sisi yang ketiga menekankan kemampuan hamba untuk menyaksikan indahnya maaf dan bersabar. Fa'ajruhu Allah. Pahalanya telah pasti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang pahami ini, Sebab kalau orang balas Ayo, ayo. Kalau orang balas disakiti kemudian dibalas. Selamat. Lolos ini pahala. Tidak bisa didapat ini pahala. Kita hanya masuk dalam bab, dalam apa? Dalam perkara mubah saja. Yang kalau berulang bisa masuk ke dalam kezaliman. Sebab membalas-membalas itu akan menyeret ke dalam kezaliman. Dan ini jelas menunjukkan kedewasaan seseorang. Kalau kita lihat anak-anak kita bertengkar, lihat anak-anak, iya, ada anak-anak punya kue, anak kita, langsung dirampas sama kakaknya. Iya, kakak yang salah, iya, tapi yang ini yang dirampas kuenya ini jagoan juga, iya, langsung dia terkam kakaknya. Diambil kuenya, sertai dengan pukulan, tendangan, menggigit, menangis, seperti itu, lari ke umminya. Iya, ketika diadili, dia yang salah ummi. Hmm. Padahal kakaknya hanya sekedar merampas. Iya. Sementara kakaknya sudah tidak dapat kue, dapat pukulan, <laughs> dapat Ya ikhwa, sampai kapan kita jadi dewasa kalau masih terus berpikir seperti anak-anak? ayat demi ayat yang kita pelajari harus mendidik kedewasaan, kedewasaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang keempat. Hamba mampu menyaksikan bahwa kalau dia memaafkan dan memperindah ini akan melahirkan melahirkan selamatnya hati terhadap saudaranya. semakin sucinya hatinya terhadap saudaranya. Suci dari suci dari tipuan, khianat, suci dari keinginan membalas dendam, suci dari keinginan berbuat jahat kepada saudaranya. Sehingga akan melahirkan manisnya maaf melahirkan manisnya maaf. Yang mana manisnya maaf ini dan manfaatnya maaf ini yang dirasakan ini lebih hebat. Yang segera dia akan datang dari apa? Manfaat yang dia peroleh ketika dia membalas. Disakiti, kemudian dia balas. Setelah dia balas, ada perasaan puas, menang, tapi ini tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan nikmatnya memaafkan semakin bersihnya jiwanya dari sebab orang yang menyakiti dia saja dia mampu selamatkan dirinya dari keinginan membalas berbuat jahat kepadanya apalagi orang yang memang tidak pernah berbuat jahat apalagi kalau orang itu justru berbaik kepadanya sehingga lahir ya, lahir hamba yang betul-betul selamat hatinya dari keinginan berbuat jahat kepada saudaranya antum baca kisahnya Nabi duduk dengan sahabatnya, kemudian Nabi bilang, kalian mau lihat penghuni surga? Kalian mau lihat penghuni surga? Iya. Itu. Seorang sahabat penasaran. Diikuti sampai di rumahnya. Akhirnya dengan siasat sahabat ini, iya, dia pun bisa bermalam di rumah orang ini. Mau lihat amalan apa? Kenapa Nabi sudah pastikan ini penghuni surga? dilihat amalannya, dilihat waktu malam, waktu malam ketika dia terjaga berzikir subhanallah ya, jelas tetapi tidak bangun goyang sedikit terjaga berzikir tidak bangun sampai subuh tidak ada sholat malam ini orang kenapa bisa jadi penghuni surga akhirnya dia harus mengungkap maksud utamanya saya sebenarnya datang karena ini, karena ini. Apa amalan yang kamu paling andalkan? Kata sahabat ini, tidak ada sama sekali keinginan dalam diri saya untuk khianat, menipu, menginginkan kejelekan kepada seorang pun dari kaum muslimin. Seorang tidak ada. Coba perhatikan ini ada yang menyakiti, ada yang menyakiti. Kemudian kita punya ilmu ini, yang muncul pikiran, ah sekarang kesempatan, hati saya harus lebih suci lagi. Sekarang kesempatan, saya meraih kesucian yang lebih hebat. Iya, caranya sakitilah. Semakin sakit, semakin sakit. Iya, kita sabar. Maaf, maaf, maaf. Maaf akan berbalas, berakibat hati semakin suci. Sebab terhadap orang yang menyakiti saja kita bisa seperti itu. Iya, yang jelas-jelas dia dalam menyakitinya salah. Apalagi kalau kedustaan, khianat dan semacamnya. Tapi kita justru balas dengan tidak. Yang kelima. E, sehingga kata beliau, beliau menekankan yang keempat ini dengan inilah hamba masuk ke dalam firman Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai al-muhsinin. Orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini kata beliau sama dengan orang. Sehingga jadilah diri cintai karena Allah. Ini keadaannya sama dengan orang yang diambil hartanya beberapa dirham. Ambil. Tetapi kemudian diganti ribuan dinar. Dirham perak, dinar emas. Itu pun ribuan sehingga dia akan berbahagia dengan kebahagiaan yang terbesar. Yang kelima, hamba betul-betul yakin bahwa tidaklah dia membalas tidaklah dia membalas semata karena dirinya keumumannya orang membalas karena melihat diri dirinya saya tidak pantas dibeginikan saya tidak pantas saya ustaz saya ini saya ini. saya tidak pantas tidaklah seorang membalas karena dirinya yakinlah pasti akan melahirkan kerendahan pada dirinya Sebaliknya, jika dia memaafkan, justru akan semakin meninggikan kedudukannya. Inilah yang Nabi beritakan. Mazadallahu abdan bi'afwid illa izza. Allah tidak menambah kepada hamba dengan maafnya kecuali semakin menambah kemuliaannya. Maafkan, maafkan. Yang kelima. Yang kelima ini yang paling dahsyat. Kata kata Syekhul Islam, wahia min a'zamil fawaid. Dan ini faidah yang paling besar dari eh, ilmu untuk bersabar menghadapi gangguan, fitnahan, dia persakitan orang kepada kita. Yaitu apa? Hamba syuhud mampu menyaksikan bahwa al jaza min jinsil amal. Hati-hati satu bahwa balasan pasti bersesuaian dengan amalan. Kemudian gabungkan dengan yang kedua. Dan bahwa hamba harus melihat dirinya itu balin. Asal kita memang balin. Dan seterusnya kita tidak akan bisa selamat dari kebaliman. Dan bahwa hamba harus melihat dirinya berdosa. Dan bahwa hamba harus yakin kalau dia memaafkan manusia, pasti Allah memaafkannya sebab al-jaza Min amal. Kalau Allah memaafkan, memberi ampunan, pasti Allah akan memberi maaf kepada dia. Sebab apa? Al-jaza min jinsil amal. Sehingga jika hamba mampu menyaksikan bahwa maafnya dia kepada ham, kepada orang yang menyakitinya, pembiarannya dia kepada orang yang menyakitinya, bahkan kebaikannya dia kepada orang yang menyakitinya, padahal orang itu berbuat jahat kepadanya adalah sebab yang dengannya Allah membalas semisal dengan amalannya disinilah akan lahir maaf maaf maaf akan mudah bagi hamba untuk memberi maaf dan bersabar kata beliau cukuplah orang yang berakal faidah ini jadi asalnya miliki kekuatan al jaza min jinsil amal ada orang menyakiti menyakiti menyakiti menyakiti maka apa ayo maka apa Ketahuilah ini kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan besar dengan ilmu al-jaza min jinsil amal. Kita disakiti, semakin hebat persakitannya, berarti apa? Akan melahirkan maaf yang lebih hebat. Semakin hebat maaf yang kita beri, yakinlah maaf Allah kepada kita akan lebih dahsyat lagi. Fikirkanlah maafnya Allah kita akan selamat dari membiarkan persakitannya orang kepada kita. Ini kekuatan yang sangat luar biasa. Baik, mungkin ini yang mengakhiri pembahasan kita. Saya hanya ingin menekankan perkara yang kelima ini dengan menekankan hebatnya kekuatan maaf itu. Kekuatan maaf ini sangat luar biasa menjadi sifat Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di antara sebabnya adalah karena mereka betul-betul memahami dahsyatnya maaf itu, hebatnya ampunan. Kalau kita maafkan, berarti pasti dapat maafnya Allah. Iya. Yeah. Ketahuilah ikhwah, kita perlu maafnya Allah. Kita perlu ampunannya Allah Maafkan orang, pasti Allah maafkan kita. Ampuni orang, pasti ampuni kita. Iya. Sebaliknya, kalau orang terus menyakiti kita, menyakiti kita, menyakiti kita, menyakiti kita, yakinlah Allah jaza min jinsi amal. Balasan pasti disesuaikan dengan amal, amalan. Allah akan membalasnya. Itu tidak boleh tidak. Jelas? Baik. Coba perhatikan hadis ini. Suatu hari Bukhari Muslim. Nabi memakai burdah dari Najran sangat kasar. Tiba-tiba datang Arab menariknya dari belakang. Keras sampai membekas di leher Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata orang yang menarik ini bilang apa? Eh, ya Muhammad, perintahkan supaya saya dikasih uang. Ya, dia tahu Rasulullah SAW suka membagi harta kaum Suruh orang supaya kasih uang saya. Coba lihat datang minta uang caranya kasarnya seperti itu. Iya. Apa bagaimana sikapnya Nabi? Nabi hanya menengok ke belakang. Melihat orang itu kemudian tersenyum, setelah itu memerintahkan kasih dia. Alihwah rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, "Apakah pernah datang hari yang paling dahsyat yang menimpa engkau yang mengalahkan hari di perang Uhud. Hadit ini muttafaqun alaih. Nabi pun menceritakan ada. Itu hari ketika saya perhadapkan diriku kepada Ibni Abdi Yalil, Ibni Kulal. Nabi melihat orang ini ini bisa menjadi pelindung, bisa Nabi melihat sisi-sisi itu sehingga Nabi betul-betul iya memperhadapkan eh, dirinya kepada orang ini, mendakwahinya. Tetapi sesampainya di sana, tidak dijawab. Tidak dijawab. Bahkan, kalau ini kita hubungkan dengan peristiwa Taif, ini nampak dalam peristiwa Taif, justru Nabi dilempari, eh, bebatuan, kotoran oleh lelaki, wanita, anak-anak, penghinaan yang sangat besar. Lihat hebatnya pukulan ini, kata Nabi, sampai-sampai saya pulang dalam keadaan sedih yang sangat hebat. Saya tidak sadar dalam berjalan kecuali di qarni ta'alib. Kenapa? Sadar? Saya angkat kepalaku di atas. Saya mendengar suara dari atas. Nanti sadar setelah ditegur dari atas. Nabi melihat awan. Ternyata dia perhatikan lagi awan itu. Jibril alaihi salatu wassalam menyeru kepada saya mengatakan sungguh Allah telah mendengar ucapan kaummu dan apa bantahannya kepada engkau. Sekarang Allah mengutus malaikat gunung supaya engkau perintah sesuai dengan kehendakmu terhadap mereka yang membalasmu itu, yang menolakmu. Malaikat gunung pun muncul memberi salam, kemudian mengatakan ya Muhammad sungguh Allah telah mendengar ucapan kaummu dan saya malaikat gunung Allah telah mengutus saya, Rabbku telah mengutus saya kepada engkau supaya engkau perintah saya sesuai dengan kehendakmu. Jika kamu ingin saya timpakan gunung ini akhsyabain, dua gunung yang mengelilingi, maka saya timpakan kepada mereka, saya akan lakukan. Ini dalam kondisi terpukul yang sangat dapat penawaran ini. Kalau kita kenapa tidak dari dulu? Tetapi apa yang Nabi lakukan? Apa jawaban Nabi? bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahda la yushriku bihi syai'a bahkan saya masih mengharap Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari turunan-turunannya ada yang menyembah Allah semata dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun juga sebagai manusia dalam berdakwah putus asa putus asa putus asa ini bukan akhlak dai kalau orangnya tidak bisa tetap harus penuh harap dari turunannya. Eh, tetap harus penuh harap. Selama kita masih diberi hidup oleh Ar-Rahman Ar-Rahim, maka tetaplah penuh harap. Titik pembahasan kita, lihat sabarnya Nabi, kehebatan maafnya Nabi. Kalau seandainya Nabi ikuti, apakah Nabi bersalah? Ayo, seandainya Nabi ikuti, Nabi bersalah? Tidak bersalah. Allah yang suruh. Iya, iya, tidak apa-apa masih banyak umat lain. Iya. la ilaha illallah. rahimakumullah. Baik. Baik. Iya, saya rasa ini cukup ya, Saya tutup. Iya, dengan menyampaikan satu faidah dari 20 ini. Yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyatakannya sebagai faedah yang sangat besar bagi orang yang berakal. Yaitu kalau kita disakiti kemudian kita membalas. Hakikatnya adalah kita telah kalah oleh jiwa dan syaitan. Sebab yang menuntut membalas siapa? Ji, jiwa. Sementara kita penguasa jiwa kita. Kita yang harus menundukkan menguasai jiwa kita. Kalau kita turutkan maunya jiwa kita, emosi kita, berarti apa? Kita terkalahkan oleh jiwa kita dan sekaligus terkalahkan oleh syaitan yang bersama dengan jiwa mengajak kita untuk membalas. Tapi kalau kita memaafkan, bersabar, kita jadi penguasa jiwa kita. Selamat dari godaan-godaan syaitan. Dan ini akan menjadi kekuatan untuk untuk apa? menghadapi makar-makar syaitan selanjutnya. Ketahuilah ikhwah, satu kali maaf akan melahirkan maaf selanjutnya, kebaikan selanjutnya, kebaikan selanjutnya, dan kebaikan ini tidak ada batasnya. Sebagaimana satu kali pembalasan akan melahirkan pembalasan selanjutnya, yang pasti akan menjerumuskan ke dalam kebaliman. Kebaliman beransur, berlanjut, berlanjut. Satu kejelekan akan melahirkan kejelekan selanjutnya. Kita memilih yang mana? Orang berakal pasti memilih yang terbaik ia melahirkan kebaikan-kebaikan yang lebih besar, kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Kan itu ikhwah, maafkan, maafkan dan bersabarlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Miliki sifat ini, hamba pasti akan meraih yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bisa hmm.